alladhi kolom 21 mausul alladhi aladani aladhina orang yang alladhi aladani aladhina orang yang alati alatani alati alai orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang Ma apa yang Man siapa yang yuk minuna Bukan huruf Pasti yang lain Bil goibi B Kolom satu bijari tapi dengan kas seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas Mindari fi di dalam andari hatta sehingga pitawa demi Al-Ghaibi bukan huruf pasti yang lainnya wa yuqimuna wa kolom 13 al-atfu wadan auta maka am atau shalala amma ada pun summa kemudian shalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya as-salatu bukan huruf pasti yang lainnya wa mimma wa kolom 13 al-afu wa dan au atau fa maka am atau shalala amma ada pun summa kemudian shalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi balbahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya rozaqnahum rozaqna bukan huruf pasti lainnya hum huruf kolom 25 domir Buhi dia lelaki Humahi mereka berdua Humhim mereka lelaki Hadiah wanita Humahi mereka berdua nama mereka wanita maka kamu lelaki kuma kalian berdua kum kalian lelaki ki kamu wanita kuma kalian berdua kuna kalian wanita iya nih aku nakami iya ni aku nakami iya ni aku nakami iya ni aku nakami fikuna bukan huruf pasti lainnya